Yang berlanjut dengan hal-hal sesudah kematian. Dan ini merupakan akhir daripada kitab Ihya Ulumiddin. Sebelum Ah, kita membaca kitab Zikrul Maut ini hmm. kita terlebih dahulu membaca kitab Al-Mahabbah ah, yang artinya tentang cinta kepada Allah. Nah, sesudah itu disambung dengan zikrul maut dan itu mengandung tafaul artinya berharap kepada Allah bahwa kita tidak dimatikan oleh Allah sebelum mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kitab Zikrul Maut ini merupakan penutup dari kitab Ihya Ulumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasama bil mauti riqabal jababirah وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نابرة حتى جاءهم الوعد بالحق فأرداهم بالحافرة فنكلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجوار والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرد في التراب ومن أنس العشرة إلى وحسة الوحدة ومن المضجع الوئير إلى المسرع الوبيل فانظر هل وجدوا من الموت حسنا وعزا واتخذوا من دونه حجابا وحرزا وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمح لهم ركزا فسبحان من فسبحان من انبرد بالقهر والاستلام واستأثر باستحقاق البقاء وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء وموعدا بحقهم للقاء وجعل القبر سجنا للأشقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء فله الإنعام بالنعم المتظاهرة وله الانتقام بالنقم القاهرة وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرة wal ayatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du nah artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang jadi Ar-Rahman itu biasanya dipakaikan dengan arti pengasih karena Ar-Rahman itu untuk dunia dan akhirat sedangkan Ar-Rahim itu dipakaikan biasanya maknanya penyayang karena Ar-Rahim ini hanya untuk akhirat Nah, lalu artinya Allah yang Maha Ar-Rahman, pengasih. Artinya bahwa Allah itu mengasih, memberi orang yang dia sayang dan orang yang tidak ia sayang. Hmm, Allah itu mengasih, kada pilih kasih. Kafir dikasihnya. Orang Islam dikasihnya Orang pasik walim dikasihnya. Orang takwa dikasihnya. Nah. Jadi tidak semua yang dikasih Allah itu menunjukkan disayang oleh Allah. Nah kalau Ar-Rahim, nah ini Allah Ta'ala itu maha penyayang. Orang yang penyayang, Allah maha penyayang hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau mengasihi Allah kada pilih kasih. Bisa-bisa makin jahat, makin banyak diberi Tuhan. Tapi kalau Allah itu menyayangi, Allah kada sembarang menyayangi orang. Hanya orang-orang tertentu yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang memecahkan leher orang-orang yang perkasa dengan kematian. Artinya sehebat apapun, seperkasa apapun manusia, dia akan pecah dengan datangnya kematian itu. Menghancurkan Allah tulang punggung kisra-kisra dengannya kematian itu. Kisra itu biasa dipakaikan untuk raja-raja Persia. Raja-raja Persia itu disebut dengan gelar Kisra. Dan dengannya kematian pula dia Allah memindikkan angan-angan kaisar-kaisar. Kaisar itu biasa dipakaikan untuk raja-raja Romawi. Raja-raja Romawi itu dipakaikan kalimatnya kaisar. Kalau Persia Kisra. Dia Allah memindikkan angan-angan kaisar-kaisar yang hati mereka senantiasa lari dari ingat kematian sehingga datang kepada mereka janji yang benar maka menjatuhkan mereka dalam kuburan maka mereka itu dipindah dari istana ke kuburan dari terangnya tempat tidur kepada gelapnya liang lahat dari bermain-main dengan gadis-gadis dan anak-anak muda dipindah kepada kerasnya penderitaan dengan binatang-binatang kecil dan ulat-ulat dari merasakan kenikmatan makanan dan minuman dipindah kepada berguling-guling di tanah dari kejinakan hati dipindah berkumpul kepada keliaran hati karena sendirian dan dari tempat tidur yang empuk ke tempat jatuh yang keras. Itulah yang disebut dengan kematian tadi atau al-maut. Maka perhatikanlah apakah mereka menemukan binting-binting dan kemuliaan dari kematian itu. dan dinding dan penjagaan dari kematian. Padahal penjagaannya, pemeliharaan kesehatannya, obat-obatannya, perawat-perawatnya cukup. Raja-raja. Tapi itu sedikit pun kada akan bisa menunda ajal menunda kematian. Karena ada pengaruhnya. Seribu bisi perawat menjaga kesehatan. Itu kalau presiden dokter mata ada spesial. Dokter hati ada spesial. Dokter tulang ada spesial. Dokter hati, jantung, ginjal ada spesial semua. Jadi bila sakit mata panggil dokter mata sakit gigi dokter gigi ya, panggil iya. tapi sekian dokter itu banyak kada akan bisa menunda menunda ajal yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi baubat itu jangan sedikit ada dalam hati hendak panjang umur baubat itu sebutin aja tujuannya mengurangi sakit itu aja apa ubat supaya jangan tapi sakit nah, memanjangi umur ubat itu kali bisa memanjangi umur bahkan keracunan ubat bisa balakas mati jadi bau obat itu tujuan apa mengurangi sakit sakit gigi minum obat supaya kawa guring itu benar aja kalau menunda umur kada kan kawa Dan perhatikanlah adakah kamu melihat seorang pun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar. Kalau sudah mati kada lihat lagi orangnya, suaranya pun kada terdengar lagi. Banyak manusia nah, yang berlindung daripada kematian. Padahal di perlindungan itu kematiannya menunggu banyak kah itu ini garing nih garing anak ubat dibawa ke Banjar ternyata malaikat maut menunggu di rumah sakit ulin sudah nama adanya sudah sampai ambulan ke sana belum turun pada motor ambulan sudah habis jadi kita mencari tempat berlindung dari kematian atau di tempat itu sudah bertunggu Maka Maha Suci Tuhan yang bersendiri dengan keperkasaan dan kekuasaan dan mengutamakan dirinya dan hak kekalnya dan menghinakan semua jenis makhluknya dengan fana kebinasaan kemudian menjadikan kematian itu sebagai jalan selamat bagi orang-orang yang bertakwa dan janji bagi mereka untuk berjumpa dengan Tuhannya. Kematian itu merupakan jalan selamat bagi orang yang takwa. Karena orang takwa, bagaimanapun mereka kelihatan senang hidup dalam dunia, tetap ada merasa kedenyaman. Sarba ada, apa yang kurang sudah kada ada lagi. Semuaan cukup. Bagi orang takwa tetap hatinya tuh kadang mau nyaman, Kenapa? Karena mereka selalu dihantui, dibayangi menghadapi kematian itu husnul khatimah atau kada. Nah, begitu mereka mati, selesai. Jadi mati itu merupakan jalan selamat, pintu keluar yang baik bagi orang-orang yang takwa tapinya. Dia menjadikan Allah menjadikan kuburan itu tahanan, nah, penjara bagi orang-orang yang celaka dan penjara yang sempit atas mereka sampai hari keputusan dan penetapan hari kiamat. Maka baginya Allah pemberian anugerah dengan kenikmatan-kenikmatan yang nyata dan baginya Allah pembalasan dengan siksaan-siksaan yang memaksa dan baginya syukur di langit-langit dan bumi dan baginya pujian di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan salawat dicurahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai mukjizat-mukjizat yang nyata dan tanda-tanda bukti yang cemerlang dan atas keluarganya dan para sahabatnya dan curahkan ya Allah kesejahteraan yang baik. Adapun sesudah itu maka layak dengan orang yang kematian itu tempat jatuhnya, tanah itu tempat tidurnya, ulat itu teman kejinakannya, malaikat munkar dan nakir itu teman duduknya, kuburan itu tempat tinggalnya, perut bumi itu tempat tetapnya Hari kiamat itu janjinya dan surga atau neraka itu tempat kedatangannya. Nah semestinya bagi orang yang demikian itu bahwa tidak ada baginya pikiran kecuali pada kematian. Tidak ada ingatan kecuali padanya tidak ada persiapan kecuali baginya kematian. Maka tidak ada pemikiran kecuali padanya kematian. Tidak ada penglihatan kecuali kepadanya kematian. Tidak ada penaikan kecuali atasnya kematian. Tidak ada perhatian kecuali dengannya kematian. Tidak ada daya kecuali sekitarnya dan tidak ada penantian dan penungguan kecuali baginya kematian itu. Jadi artinya Imam Ghazali eh, dalam keterangan ini menyampaikan agar bahwa manusia yang bakal mati itu hendaknya mempersiapkan sesegeranya dan persiapan yang sebaik-baiknya tentang kematian itu. Dan patut bahwa ia menganggap dirinya termasuk orang-orang yang mati. Dan ia melihatnya pada penghuni-penghuni kubur. Karena sesungguhnya tiap-tiap yang akan datang itu dekat dan yang jauh adalah sesuatu yang tidak akan datang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al kayyisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Artinya orang yang pandai itu ujar Nabi, orang yang pintar itu adalah orang yang mendudukkan dirinya, artinya menghisap dirinya dan beramal untuk sesuatu sesudah mati. Nah, itu orang nang pintar ujar Nabi kita. Jadi naik haji itu seringkali diuta, di, dicontohkan dengan orang mati. Musafir haji itu seringkali dicontohkan oleh para ulama-ulama dengan dengan kematian. Nah kita musafir haji itu atau seumpama haji musafir apa misalnya itu pasti kita sebelum musafir itu mempersiapkan segala-galanya untuk kenyamanan musafir itu. Kita pasti tahu sudah menurut jadwal yang ada dari terapil nih. Ada jadwalnya sudah. Kita di Banjarmasin kada bermalam. Nah, di Jakarta mungkin kada bermalam juga karena di Jeddah bisa bermalam lama. Hamba itu hanya kena ke Madinah sekian hari. Nah kayaknya di Mekah sekian hari. Nah itu laksana orang yang mati. Kan orang mati ini pertama dia dalam kubur. Sampai waktunya dibangkit dari kubur. Dihalau menuju padang mahsyar. Nah dari padang mahsyar itu dia akan menjalani macam-macam proses. Mulai daripada timba apa hisap hitungan, kemudian karena ditimbang amalnya dalam keadaan yang sangat yang sangat serba sulit. Nah di situ kita pasti memperhitungkan Nah, orang naik haji tadi memperhitungkan karena aku mau di jeda mau di Banjar, kada perlu ada baju karena kada bermalam juga. Jadi baju sedang di Banjar kada usah ada. Nah, baju sedang di Jakarta kada perlu ada karena di Jakarta singgah setumat aja. Nah, karena di Jeddah bermalam semalamannya perlu baju. Jadi baju yang di jeda ini dibuat di tas yang di tangan aja. Nah, karena di Madinah sekian hari ada persiapan semua anaknya di Madinah baju sekian hari baru sekian lembar baju sekian macam persiapan-persiapan kita karena di Mekah sekian hari sudah matang kita persiapkan mulai mulai berbulan-bulan belum tolak umrah haji sudah ada persiapan itu nah jadi itu sebenarnya pelajaran orang mati pelajaran bagi orang mati kita mati pasti menemui malaikat maut Israel. Nah itu pasti ada persiapan-persiapan kayak apa cara supaya selamat menemui Israel ini. Jangan tahu dipersulitnya. Jangan dipersulitnya. Ini Israel ini bisa mempersulit orang mati. Bisa mempermudah orang mati. Contohnya mempersulit kayak apa? Israel ini pertama dia datang dengan wajah yang menyeramkan. Nah, ini mempersulitnya sudah nih wajah yang menakutkan sehingga hilangan hilang ingatan-ingatan kita lalu kita hafal kulhu ada hafal lagi gara-gara melihat wajah Israel itu macam itu orangnya kasar nah ini tanda bahwa Israel ini mempersulit nah, Israel bisa datang kepada orang dengan mempermudah kematian dengan wajah yang manis dengan senyum dengan bagus nah jadi itu diperlukan persiapan persiapan kayak apa cara supaya menghadapi Israel ini dengan dengan bagus karena dalam kubur munkar nakir dan seterusnya nah jadi ujar Nabi tadi orang yang pandai itu orang yang sudah memperhitungkan dirinya dan dia sudah bekerja untuk persiapan sesudah mati itu nah, untuk persiapan sesudah sesudah mati jadi kalau berisi duit umpamanya banyak, duit banyak. Nah, ini kada perlu kalian bila aku mati undang sepuluh ribu orang kada perlu itu. Itu luput. Yang paling baik itu sepuluh juta itu lagi hidup lagi sigar nah amalkan jariah. Itu kayaknya wapat mesti berduanya bayangkan kada jadi soal. Nah, ini kesayangan di duit nah, mati hanya melapas duit bila aku mati kina menyampaikan aku sepuluh ribu cari setiap orang bari sekian aku ah, sudah mati itu kada ampun seorang lagi duit itu begitu kita tak mati duit itu sudah pindah harta semuaan sudah pindah kada ampun kita lagi Menwarisnya hakul ya aku menjawab aku kada hendak kebanyakan malam bisa kada jadi itu tergantung waris kan ampun waris itu harta. Nah jadi duit sekian banyak itu lebih baik sihat, belum mati, kalau warakan berhulu. Jangan menunggu mati. Bila menunggu mati, pahalanya kalau ada seorang lagi yang sempurna. Itu ahli waris nang pol dapat pahalanya. Karena harta-harta ahli waris. Nah itu ngarannya amal lagi hidup ba'dal lima ba'dal maut untuk yang sesudah mati. dan tidak mudah bersiap-siap untuk sesuatu kecuali selalu baru ingatan kepadanya dan tidak selalu baru ingatan kepadanya kecuali ketika mengingat-ingat dengan mendengar segala yang mengingatkan kepadanya dan memandang pada segala yang memperingatkan atasnya. Dan kami, ujar Imam Ghazali, akan menyebutkan dari urusan kematian dan pendahuluan-pendahuluannya, segala yang mengikutinya, keadaan-keadaan akhirat, kiamat, surga, dan neraka, sesuatu yang tidak boleh tidak bagi hamba dari mengingat-ingatnya secara berulang kali dan terus-menerus dengannya dengan berpikir dan melihat dengan penglihatan hati agar demikian itu menjadi pendorong kepada persiapan itu maka telah dekat keberangkatan bagi yang sesudah kematian lalu tidak ada tersisa dari umur kecuali sedikit sedangkan para makhluk lalai daripadanya iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin al-anbiya artinya telah dekat kepada manusia dari menghisap segala amalan mereka sedang mereka dalam kelalaian lagi berpaling dan kami ujar Imam Ghazali akan menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kematian dalam dua bagian. Bagian pertama tentang pendahuluan-pendahuluannya. Dan segala yang mengikutinya sampai tiupan sanggakala dan padanya ada delapan bab. Bab yang pertama tentang keutamaan mengingat kematian dan anjuran padanya. Ini mengingat kematian itu artinya eh, keutamaan, maksudnya berpahala. Nah, kita nih dalam hati nih, apabila aku nih mati, berpahala sudah itu, sudah berpahala. Apabila aku nih mati, nah sudah berpahala. Kita lewat di kuburan umpamanya, lalu dalam hati kita timbul mungkin nah, aku dikuburakan orang juga kayak itu sudah berbahala itu sudah berbahala bab yang kedua tentang panjang angan-angan dan pendeknya apa yang dimaksud dengan panjang angan-angan apa yang dimaksud dengan pendek angan-angan bab yang ketiga tentang sakaratul maut dan sangat sakitnya dan yang disunatkan dari keadaan-keadaan ketika mati. Sakaratul maut itu macam apa? Apa yang baik kita baca? Apa yang baik dibaca akan orang dalam sakaratul maut itu? Bab yang keempat tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan al-khulafa ar-rasyidin sesudahnya. Bab yang kelima tentang perkataan orang-orang yang akan mati dari para khalifah, para amir dan orang-orang saleh. Bab yang keenam tentang perkataan-perkataan orang-orang arifin kepada jenazah dan kuburan dan hukum ziarah kubur. Bab yang ketujuh tentang hakikat kematian dan apa yang dijumpai oleh orang yang telah mati dalam kubur sampai tiupan sangkakala. Bab yang ke-8 tentang apa yang diketahui dari keadaan-keadaan orang-orang yang telah mati dengan muka syapah dalam tidur. Kisah-kisah tentang aulia-aulia Allah yang diperlihatkan Tuhan orang-orang yang ada di dalam kubur itu yang diceritakan juga di sini pengalaman-pengalaman para wali yang mereka itu dikasapkan oleh Allah melihat orang dalam kubur ada yang dipasung, ada yang dibergol ada yang dinyalai api, macam-macam. Nah, bab yang pertama tentang mengingat kematian dan anjuran kepada memperbanyak dari mengingatnya. Ketahuilah bahwa orang yang tekun dalam urusan-urusan dunia, yang rajin dalam tipu dayanya dunia, yang menyukai nafsu syahwatnya, itu hatinya pasti lalai dari mengingat kematian. Orang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, sibuk urusan barang, urusan macam-macam, itu pasti lalai hatinya dari mengingat kematian maka ia tidak ingat kepadanya kematian. Dan apabila ia diingatkan dengannya kematian, maka ia benci kepadanya dan lari daripadanya. Mereka adalah orang-orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang mereka. Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Artinya katakanlah wahai Rasul Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu Kemana aja lari dia akan menemui Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian manusia itu ada kalanya orang yang tekun dalam hal urusan dunia. Sibuk dalam urusan dunia. Dan ada kalanya orang yang bertobat yang baru permulaan dan ada kalanya orang yang sudah ma'rifat. Jadi tiga macam manusia. Satu ada orang awam, yang kedua ada orang yang disebut ngarannya salikin, yang ketiga ada orang yang disebut ngarannya arifin, ma'rifat. Adapun orang yang tekun dalam urusan dunia, maka ia tidak mengingat akan kematian. buktinya kada mengingat kematian apa? pak wani berhutang sampai setahun berhutang kredit itu tanda kada ingat kematian ada yang berhutang sampai lima tahun kredit hanya punah itu bukti kada ingat mati Njak aja ingat mati seminggu lagi mau lima tahun kreditnya pasti kada mau Nah orang yang wani mengeridit sampai 10 tahun, 5 tahun itu bukti bahwa dia kada ingat kematian. Kalaupun jadi ingat, ingat sambatannya. Tapi hakikatnya kada ingat. Nyakanya ingat kada waninya. Kada wani kayak itu bang. Kayak sahabat Nabi siapa? Usama. Nah waktu itu berhutang. Beberapa hari. Nah, lalu Nabi mengumuman bahwa ujar Nabi Usama ini panjang angan-angan. Karena wani berhutang sampai sekian hari. maka ia tidak mengingat akan kematian dan kalau ia mengingatkan maka ia ingat kepadanya karena merasa sedih atas dunianya dan ia sibuk dengan mencelanya kalaupun orang-orang tadi ingat kematian itu karena dalam kesusahan karena sudah kesusahan hutang situ kamari banyak baik mati ya aku ini sudah nah aja dan orang ini mengingat kematian menambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang dicela, orang-orang yang tercela. Orang-orang yang akan menemui susah payah sesudah dia matinya. Adapun orang yang bertobat maka sesungguhnya ia memperbanyak dari mengingat kematian agar dengannya terbangkit dari hatinya rasa takut dan khasyah Lalu ia menepati dengan sempurnanya tobat dan kadang-kadang ia benci kepada kematian karena takut bahwa ia disambarnya oleh kematian sebelum sempurna tobatnya dan sebelum membaikkan bekal. Nah, orang-orang salikin, orang-orang yang sudah tobat ini kadang-kadang ini kadang hakun jo mati karena masih belum banyak amal sambil memperbaiki diri. Ini, ini sudah tubat, nah hutang situ kembali sudah dilunasinya, eh, segala macam sudah dibiriskannya. Ini paling takutkan kalau mati wah ini karena belum biris semuaan lagi. sembah yang belum tuntung mengabai, puasa belum tuntung mengabai lagi. Nah ini paling takutkan mati. Nah jadi orang salikin itu mau juanya takutan lawan kematian itu. Kada suka dengan kematian dan ia dimaafkan dimaafkan pada kebencian kepada kematian nah orang yang sudah salikin tadi kalau ia benci mati itu dimaafkan dan orang ini tidak termasuk di bawah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kariha lika Allah karihallah lekaahu. Artinya barang siapa tidak menyukai perjumpaan dengan Allah niscaya Allah tidak menyukai perjumpaan dengannya. Orang yang kada suka bertemu Allah, Allah pun kada akan suka bertemu dia. Nah, nang dicela itu, nang dicela itu adalah orang nang kada hendak mati karena masih nyaman hidup dalam dunia, menikmati kenikmatan dunia. Nah, ini nang dicela. Saraba ada kada denang kurang, awaknya serba sihat, semua kan ada gangguan. Nah, karena ini kenyamanan dalam dunia ini paling kada hendak mati. Nah, ini kayaknya bila mati lapah. Sakit. Kenapa? Karena Allah kada suka bertemu dia. Nah. Tapi kalau ini kada hendak mati, wah ini kada hendak, karena masih banyak dosa, masih dalam memper, dalam tahap memperbaiki diri, masih dalam tahap menuntut ilmu kayaknya aja dulu matinya kada suka mati nah ini kebenciannya kepada mati dimaafkan dimaafkan itu sesungguhnya orang ini salikin tadi muridin tadi tidak benci kepada kematian dan perjumpaan dengan Allah hanya saja ia takut kehilangan perjumpaan dengan Allah karena kekurangannya dan ketaksirannya. Nah, umpamanya ada kabar bahwa lima menit lagi nah anak datang ke rumah hikam raja. Maka sebelumnya kan ada berita pasti kita kan aku ini tunda membersih rumah dulu nah membersih menyiapkan hambalnya menyiapkan makanannya artinya bukan benci bertemu rajanya kada cuma kada hendak menemui raja dalam keadaan serba serba bahamburan nangka dan ia itu seperti orang yang berlambat dari menjumpai kekasih karena sibuk dengan persiapan bagi perjumpaan dengannya atas cara yang disenanginya. Ini iya, kada hakun wah ini bertemu kekasihnya kenapa mandi balum lagi segala macam balum kada nyaman bertemu kekasih awak kainian nah. dan tanda orang ini tandanya bujur orang ini adalah bahwa ia terus menerus mempersiapkan baginya yang tidak ada kesibukan baginya selain itu. itu tandanya nah, tandanya kayak itu kok ada hakun wah ini mati banyak dosa lagi ini bisa bujur bisa dari syaitan nang bujur kayak apa Belinya bujur tentunya mulai itu sudah sibuk dengan urusan-urusan keagamaan mengurangi kegiatan dunianya mengurangi ininya menambah amaliyahnya karena ini mempersiapkan diri untuk untuk kematian bila ujarnya mati itu kayaknya dulu masih kadang baik lagi diri tapi kadang meningkatkan amaliyah nambah arti itu dari dari tipu daya syaitan ini yang banyak kita ditipu oleh syaitan padahal sebenarnya kita bukan bukan karena itu benci mati tapi karena nyaman di dalam dunia ini Nah, tanda orang ini adalah bahwa ia terus-menerus mempersiapkan baginya yang tidak ada kesibukan baginya selain itu. Kalau tidak, maka ia dihubungkan dengan orang yang tekun dalam urusan dunia. Maranya. Sama nangkai tadi, jurang ya narajah nak datang ke makun kada. Lagi lima menit datang raja, akun lagi gampang kada hendak wah ini, kada siap lagi. Hendaknya dulu sejam jam lagi kawalah. Nah, tentu dalam sejam punya bersiap-siap nomor nah, bersih rumah ama itu ini dalam sejam itu amun dalam sejam itu bersiap-siap juga berarti kada hendak bertemu raja arannya bukan karena bersiap-siap maka nah, itu juga orang yang benci kematian kalau benci kematian itu karena dirinya masih kotor masih dalam tahap memperbaiki maka itu dimaafkan tapi kalau benci kematian karena senang dalam dunia, nah itu nang sulit, itu nang nang dicela. Adapun orang yang ma'rifah kepada Allah maka ia mengingat kematian dengan terus-menerus karena kematian adalah janji bagi perjumpaan dengan kekasihnya. Dan orang yang mencintai itu tidak akan lupa sama sekali akan janji perjumpaan orang yang dicintai. Orang ini pada kebiasaan perkara ia merasakan lambat datangnya kematian dan menyukai datangnya agar ia terlepas dari negeri orang-orang yang maksiat dan berpindah ke sisi Tuhan Rabbul Alamin. Sebagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ketika beliau mendekati kematian maka beliau berkata, "Kekasih datang atas kefakiran." Tidak beruntung orang yang menyesal. Ya Allah, jika menurut pengetahuanmu bahwa kepakiran itu lebih saya sukai daripada kekayaan dan sakit itu lebih saya sukai daripada sihat dan kematian itu lebih saya sukai daripada kehidupan maka mudahkanlah kematian atasku sehingga saya bisa berjumpa denganmu Jadi orang yang bertobat itu dimaafkan pada kebencian kepada kematian. Tubat itu perlu waktu. Nang kada setumat. Tubat itu hanya selesai. Coba bayangkan kita kita pernah memitnah sekian banyak manusia. Itu perlu waktu mencari orang-orangnya untuk minta halal, minta maaf. Kita menggibah sekian orang manusia, perlu berhari-hari, berbulan-bulan mencari orang-orangnya untuk minta halal. Kita pernah menipu orang, nah perlu berapa untuk menyelesaikan itu? Belum sekian tahun bisa membayangkan, mangkabai berapa bulan hanya habis. Nah, jadi tubat ini perlu waktu yang panjang. Dan ini kada hendak mati itu datang kalau belum selesai urusan tubatnya ini. Nah itu dimaafkan inya benci kematian karena urusan tobatnya belum belum diris Dan orang ini dimaafkan pada menyukai kematian. Nah, orang nama arifat tadinya hendak lakas mati. Hendak lakas mati. Karena sudah melihat janji Allah disediakan gedung nang mewah kendaraan nang mewah bidadari kada hitung lagi, wah hendak lakas sayanya mati. Nah, orang ini dimaafkan juga pada menyukai kematian. Hendak belakas mati itu sebenarnya kada baik juga. Karena mati sudah ada ukurannya, ada hari tanggalnya. Jadi hendak memperlambat kematian itu kada baik. Kecuali orang tobat tadi, bagus. Nah, malakasakan mati kada baik juga kecuali bagi orang arif. Nah, orang sudah kenal lawan Tuhan itu dimaafkan juga kalau hendak lakas mati dan yang paling tinggi kedudukannya di antara keduanya adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Maka ia tidak memilih baginya dirinya mati maupun hidup. Bahkan perkara yang paling disukai olehnya adalah yang paling disukai oleh Tuhannya. Aku minta hendak mati kada jua, minta panjang umur kada masalah Tuhan aja. Nah, ini orang yang sudah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini telah sampai dengan bersangatan cinta dan setia kepada makam at-taslim dan ridha dan itu puncak dan akhir dari segala makam-makam yang ada. Dan atas setiap keadaan maka pada mengingat kematian ada pahala dan keutamaan. Karena bahwasanya orang yang tekun dalam urusan dunia juga memperoleh faidah dengan mengingat kematian. Orang yang sibuk-sibuk dunia itu pun ini ada untungnya bila ingat mati. Dengan mengingat kematian akan keranggangan dari urusan dunia. Karena menjadi susah atasnya kenikmatannya dan keruh atasnya kemurnian kelezatan dunia dan setiap yang mengeruhkan atas manusia akan kelezatan dan nafsu syahwatnya maka itu adalah termasuk sebab-sebab keselamatannya di akhirat kelak. Nah, penjelasan tentang keutamaan mengingat kematian bagaimanapun keadaannya. pengajian Jumat insya Allah kita mulai pada Jumat yang akan datang insya Allah Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah محمد رسول الله لا la ilaha الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين على صراط المستقيم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم